Nah, tapi banyak juga yang mati-matian. Wong kula melok debat niku sampai ngeten. Ya pisu-pisuan tapi pisuane kiai kan ya apik. Biasane ora muni kakeane mau muni kurang asem ngono tok. <laughs> Nah kakeane kan pisuane wong dalanan. Pisuane kiai tapi luwe elek lho asline. Nah, atok muni cara kula lho, atok muni kakeane timbang muni Pokok, pokoke Gus sing ikhram sangka matur jadid jeda diragukan mabrurnya. Dadi luwe Jenengan atuk misoi dibang meningo teni ku men. Unjena ra pangeran kok darani mabrur. Kelangan duit 40 juta ya akeh tenan sampean darani apa ora mabrur. Lah nek cara jenengan Lah aku wis biasa menisah, dadi aku menisah wae. Seperti bangun siji sakake umat Nabi. Terus aku yakin pangeran Nabi. Andra ketemu pangeran sah ora sah milih sah aku mesti aku yakin. Karena polanya sudah ketemu, polanya itu sudah melebihi nopo marhalaten. Karena mikot ini tidak ada zaman Nabi Jeda itu tidak ada. Nah, yang perlu sampean catat ini sampean latihan ngaji ya ben boten ben boten sombong. Meskipun nah, sampean ra kelar kaji ra gelem ngrungokno iki ya sombong, pepe ra kelar ra belajar ya jenenge sombong. Wong kula sederenge ngaji, sing ngaji, nggih tanglet kula, mergo alim kula padahal kula dereng kaji. Sama tak ceritani, Zati Irkin, Irak itu zaman Nabi belum diputuskan oleh Nabi. Pertama yang memutuskan itu Umar. Bahwa mikotnya orang Irak itu dari Zati Nabi Irkin. Tidak asli dari Nabi. Akhirnya ya dipakai konvensi sampai sekarang disepakati dari Nabi Zati Nabi Irkin. Artinya kalau Jeddah diputuskan sekarang mikot, dulu itu tidak ada orang pergi dari arah Jeddah. Dia ya mungkin tapi jeda sing kira-kira kisaran jarak dari Ka'bah di atas 100. Aman berarti di atas aman. Niki penting kalau aturakan. Nah terus perdebatan di ulama Wahabi sendiri juga ulama seluruh dunia ngeten pertanyaannya. Pesawat katanya, pesawat kalau dari Indonesia itu di atas alam lam, berarti ikut mikotnya orang Yaman. Karena ngeliwati Yaman berarti mikotnya ikut orang nyaman. Tapi kalau misalnya pesawatnya kok muter ke Medina, gue lewati Bir Ali. Tapi perdebatan di sana tuh gini. Niki rungokno kan mungkin yang ngaji di sini yang produk perdebatan-perdebatan mondok kan juga ada tahu kerungu-kerungu dia fikih. Pertanyaannya begini. Ada orang sumpah. Wawahi demi Allah saya ndak akan melewati Jakarta. Dia sumpah di darat wawahi saya tidak akan pernah melewati Jakarta. Aku seorang buakal ngidak no Jakarta. Bariku dek numpak pesawat ke Surabaya, Moro Medan. Itu dianggap melanggar sumpah ndak? Ulama debat. Yo melanggar sumpah. Wong dek nih PW lewat Jakarta. Orang sindana ini ra melanggar sumpah. Uang maksudnya orang liwati Jakarta yo ya orang liwati sikile, orang liwati secara tapi nak neng dhuwur yo ya ora tetum wong ning dhuwur nah justru nak sing darani ra tetum tidak mengesahkan juga yang mikot dari pesawat malah bro bro, itu perkara ini mereka ora iso misalnya secara fakih wong liwat dhuwur pesawat jadi misalnya ruhen liwat liwat dhuwur pesawat terus kamu berdiliwat ruhin di dhuwur pesawat om aku dure ber, aku berdiliwati Pak SBY mergo Pak SBY bar ning Yogyo terbang dure om Airuhin terus iso diomongno Pak SBY berliwat om aku <laughs> mergo ora liwat dure sah boten boten sampean jawab to boten kan jadi perdebatan sampai sekarang nah apapun perdebatan itu sampean jangan ceroboh jangan latah bilang diragukan kemabrurannya jadi kalau kemarin tahun kemarin itu sampai rame satu KBIH itu satu pesawat itu mengharuskan pakai pakaian ikhram dari Solo. Sing pun akhir ya biasanya sing pun apa? Akhir. Nah, sing pun mepet kan haji ini berangkat ke Solo langsung Mekah kan. Langsung musim apa? Haji. Buat nak yang sampean dengar kalau yang akhir itu ikhramnya di pesawat apa di jeda? Pesawat kan? Nah, mereka nah itu memang lebih ideal karena mesti setarnya lebih jauh dari Ka'bah. Kemudian anggo pakaiannya neng putih Solo. Ya tapi resikonya nih iku ya nak kadung anggo pakaian ikhram dia sudah niat kalau melanggar ikhram kena. Ya kena dah. Resikonya kan itu. Mesti saya tapi resikonya berde. Aja kaya ceritane wong-wong niku wong-wong kabeh ya wong awam-awam niku. Fuar ang uyah bengok-bengok perkaraannya ini jebule cek kado. <laughs> Kula niku an iku kula niku ya anake kiai ya kiai ya sering konco akrab ya ketua-ketua KPI kan. Ya akrab kula sebagian niat apik, saya niat elek. Mesti gue takut-takutan tapi ora usah bayar bisa niate nu ya, ya, kacau dadi rata-rata ketua KPI ya akrab kula. Karena nak mamang takok tapi ora usah napa bayar. Ini berarti wong kaji untuk sak juta, borong juta. Warang dia ini diprotes perkara ikhram mikot niku meriang. Wah piye Gus, kula nak ikhram sanggeng pesawat tu dinyek wong alim-alim Mekah termasuk dinyek jenengan. Tapi nak badhe ikhram king Jeddah gak dinyali dipisoi yang tiang haji jare meragukan apa kemabruran. nah, hal seperti itu gak memang gak repot cara kula gak. Nak sampean haji sanut ae pembimbinge sementing orang jalanan anjir itu mah banyak repot nama selama Tapi saya pastikan sampean jangan pernah bilang yang ikhram dari jeda itu tidak sah. Karena fatwa resmi ulama Wahabi sekarang pun bilang sah, beberapa ulama kita juga bilang sah. Nah, takbir yang di fatul Mu'in, di sarannya fatul Mu'in, di I'anah itu, itu jeda yang dulu. jeda yang dulu itu pelabuhannya memang mepet, mepet Mekah. Ini pentingnya gada kitab per 100 tahun. Kalau baleni malik. Kalau yang jeda dulu, itu pelabuhannya itu mepet Mekah. Itu tidak meyakini kan nak jaraknya di atas marhalat. Tapi kalau motor jadid sekarang, yang sekarang entah nanti kalau dirubah lagi. Yang kemarin saya haji itu jauh sekali wong numpak bis ya wis kesel ya. Wong sudah jalan bebas hambatan, numpak bis kesel ya suwi ratok Wonder sing ngitung di catatan debat resmi itu 120. Berarti mun susuk deh. Susuk kada kan? Paham ini penting kalau aturakan. Terus kitab piamba, ya, kitab piyamba, kitab nih maksudnya kitab. Niku gak ngalami periode. Terus kitab piana di Karang itu pelabuhan Jeddah itu masih dalam kisaran 80 nopo kilo. Saniki pelabuhan buatan nenten karena ada ada yang lewat kapal laut, lewat airport. Niku sekarang pinten 120. Melani pentingnya istihad. Istihad itu pokoknya anut zaman, tapi hukumnya tetap. Anut zaman hukumnya tetap nggak ngeten maksudnya. Kanjeng Nabi rian nitih nopo unta kan. Terus Nabi anu Pak mau maca nopo? lana الذي wa ma kunna lahu mukrin wa inna ila rabbina la لمنقلبون kowe ra iso gawe hukum ngene bareng kene numpak kijang Innova utawa numpak bis aku ora maca donga iku mergo nabi maca donga iku mergo numpak unta lha iki bis lah iku berat hukum iku mestine tetep maca donga iku lah soal kok kendaraan iso unta suatu saat ganti bis Mulane wong-wong sing sithik sunah rasul yo ya ana goblokil, ke anut sunah rasul maca donga subhanallah di ngenteni sing mbok tumpaki. Unta. Ngono wae cek ora persis sunah rasul, numpake kudune Mekah. Barang wis numpak Mekah cek pertanyaane onta merawon onta sing ditumpaki Kanjeng Nabi. Bar ayo repot. Ya. Mulane wong apa-apa sini rasul ku yo ya ana klirune, tapi ke yang kowe nglirokno yo goblok kowe dadi sekuler. Tapi bu imani nama-nama ya kita goblok, wong sisi goblok ya agak tenan. Nah, padahal orang sepakat kan kita naik kijang pun ya mojo subhanallah di. Padahal kijang tentu tidak unto kan. Ya buatan kijang nggak buatan. Nah sama mikot yang ditengkutungkan Nabi karena dari arah Medina ya Nabi pakai setara arah Medina. Begitu juga dari Yaman ya alam-alam. Zaman Nabi tidak ada era orang berangkat dari arah Jeddah mosok tiga gawe mikot. Lah ulama mamang kan apa gawe sok jadi mujadid gak berani. Tapi dulu zaman Umar tuh berani menentukan jadi irkan jadi mikot padahal zaman Nabi belum ditentukan. Nah itu pertanyaannya. Akan ada selalu begini ilayomil Ya, kiamah. Lah kita kita sebagai ulama harus teriak, harus ngomong. Pentingnya ngomong misalnya nggak setuju pendapat ini, ya biar belajar atau mengkontrol. Yang setuju biar ada pegangan. Chok an ngremang grumang godo sandrine TV rawani pola. Ie isa eki anot na koro, elmo le titako ndi